Alhamdulillah kali ini kita sudah tersambung bersama guru kita ke Haji Abdul Hakim Nestiar. Selamat untuk menyimak. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح لنا حكمتك يا الله وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله ارحمنا يا كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا wa qalban khashian la ilaha illa anta subhana inna kunna minaz zalimin amin ya Allah ya rabbal alamin hadirin asma Allah yang kita bahas al-muhsin Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berbuat baik dalam Al-Quran bertebaran dan Allah mencintai orang yang berbuat baik innallaha yuhibbul muhsinin ini adalah paling banyak disebut dibanding innallaha yuhib yang lainnya ada yuhibbul muttaqin yuhibbus sabirin tapi innallaha yuhibbul muhsinin adalah ayat yang paling banyak jadi Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Allah adalah yang maha baik. Allah maha baik, senantiasa berbuat kebaikan dan mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah memerintahkan kita, Allah bilang, Alhamdulillah minasyaitonirrajim wa ahsin kama ahsanallahu ilaih eh, Dan berbuat baiklah jadi kita diperintah oleh Allah untuk berbuat baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Hadirin tidak akan pernah bisa menandingi anak kita itu dalam berbuat baik pasti ada maksud. Kalau Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita tidak memerlukan apapun dari kita kita berbuat baik banyak yang tersembunyi misal kita berbuat baik supaya dianggap baik itu sudah maksud lain tuh. kita berbuat baik supaya dia berbuat baik ke kita ada tuh contohnya yang naksir sama kakaknya adiknya ditraktir jelas sekali ini ada badak di balik kerikil ada orang berbuat baik ke pembeli supaya dia beli ada yang terus ngasih hadiah supaya dia seneng ada juga yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek nyuap namanya kita berbuat baik supaya tidak dijailin dia ada juga yang berbuat baik dalam tanda kutip tapi jahat yaitu orang yang menjerat orang lain supaya hutang budi kepada kebaikannya jadi terus saja cukong-cukong katanya seperti ini dia sengaja membidik calon-calon yang bekal jadi pemimpin sehingga dari sekolahnya ditransfer kemudian makin dia punya jabatan diberikan kendaraan handphone, istrinya diberikan tas anaknya diberikan sesuatu pergi ke luar negeri diongkosi sehingga dia membesar dalam jeratan eh, kebaikan semu dari cukong ini akibatnya dia tidak bisa berbuat adil kalau cukong ini berbuat jahat dia ewuh pakewuh tidak bisa menegakkan keadilan Jadi kita berbuat baiknya bagaimana? Memang berbuat baik kita cuma satu, kita juga pasti ada keinginan. Maka perbuatan baik yang paling baik adalah cuma satu. Karena innallaha yuhibbul muhsinin. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Selesai di sana. Baik, sekarang kita lihat kebaikan Allah kepada kita. Ini sudah sering dibahas. Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita dalam seumur hidup ini seminggu aja kita dijelekin oleh Allah? Itu kan gak jawab hari Padahal pertanyaannya jelas. Allah maha mendengar, dia tahu siapa yang jawab dan yang tidak jawab. Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita seminggu bukan urusan saya dengar atau tidak ya tapi harus jelas sehari nih sudah sekian ribu hari pernah sehari saja dalam sepanjang hidup ini Allah berbuat jelek kepada kita yang benar Bapak sudah agak lama ya di dunia Pak ya berapa tahun Pak maaf 64 oh sudah lebih dong setahun ya dibanding 63 selama 64 tahun pernah sehari gitu Pak Allah tuh berbuat jelek ke Bapak yang betul pernah nggak masa sehari gitu Bapak nggak dikasih nafas Hah? atau sehari aja jantung Bapak diberhentiin jadi baik terus Allah tuh ada yang lebih senior nggak nih? Bapak? Sudah agak lama di dunia? Alhamdulillah. Saya 56 tahun. Sering sekali berpikir. Jadinya tuh jadi nangis aja. Allah menciptakan saya jadi manusia, tidak jadi kambing, tidak jadi semut padahal saya dengan kambing sama sama saja tidak memilih kambing tidak milih babi tidak milih jadi babi sama seperti kita tidak milih jadi orang ini nikmat lihat batu atau untung saya tidak jadi batu lihat nyamuk Alhamdulillah saya tidak jadi nyamuk nyamuk kan dramatis mencari nafkah terancam jiwa sedang makan berapa banyak nyamuk yang wafat sesudah makan diburu berapa yang gugur lihat nyamuk padahal kita dengan nyamuk sama sama-sama tidak pesen suka sedih kalau lihat Alhamdulillah udah jadi manusia Alhamdulillah ditakdirkan punya akal karena kalau akal kita nggak ada atau kurang nauzubillah ya berat kita alhamdulillah selain punya visi diberikan akal dan yang paling mahal diberikan nikmat iman jadi kalau lihat yang non Islam <laughs> alhamdulillah kita ditakdirkan dapat hidayah. Jadi jangan tiba-tiba berpikir buruk kepada orang yang non-Islam. Syukur dulu. Karena kita bisa saja seperti mereka. Kita lahir di Afrika, bagian pedalaman. Ayo gimana? Makanya kalau lihat suku-suku pedalaman yang nggak pakai baju, itu sama dengan kita tuh. Sama-sama tidak pesen Coba gimana kalau kita anaknya kepala suku di sana? Hmm? Serius hadirin? Lihat tayangan suku-suku pedalaman. Langsung hati kita harus tahu. Mereka tidak pesan untuk lahir di sana. Sebagaimana kita juga tidak pesan. Kemarin ada tugas ke Cina. Lihat begitu banyak penduduk Cina. Sedikit yang Islam dibeli memang dunia sebagian itu tapi apa artinya kalau tidak diberi iman maka syukur syukur syukur lihat badan syukur badan ini juga diurus oleh Allah setiap saat ini Masya Allah nikmat itu bukan setiap hari setiap saat bagaimana kalau nafas kita sehari sekali nunggu besok bagaimana kalau kedip kita sehari sekali siapa yang ketawa di jiwa ya. gimana kalau kita ketawa hanya bisa muka tapi nggak ada suaranya kan nyeplos hadirin kurang wibawa terus nggak bisa nutup lagi nutup juga gimana kalau ketawanya delay lucunya sekarang nanti diangkut nih eh, eh, eh. nah itu nikmat udah bisa ketawa bunyi Wih, jarang kita mensyukuri bisa ketawa benar gatel gatel itu informasi dari Allah bahwa syaraf kita otot kita masih normal aduh gatel gatel nah, sini ini rumit hadirin untuk bisa kesini itu. Rumit sekali. Perintah dari otak angkat tangan, gerakan kesini tekan. Coba kalau nekannya terlalu secukupnya korek-korek Jadi harusnya gatel itu syukur. Kalau satu ya gimana kalau kali gata ya syukur juga. Tapi gak mau gitu Aduh ya Allah Maha suci engkau Berapa banyak yang koordinasi tangannya susah Mau bergerak susah Mau bicara susah Benar? Mau Mau pakai baju susah Ah Maha suci Allah Wabi ayyi ala irabbikuma tukadziban Makanya kalau kita menatap tubuh sendiri itu ya Ya Allah Maha suci engkau Ya seperti yang diungkapkan untuk rambut saja. Ini nikmat, baik yang di atas maupun yang di bawah kulit. Coba kalau hanya ada yang di atas kulit, rambutnya. Beres sekali nyisirnya. Set, beruluk, dasar. Bagaimana kalau adanya yang di dalam aja? Nggak kelihatan. Dan nggak kapok lagi digunting tumbuh. Maha Allah. Kita jarang mensyukuri ini, benar? Mata kedip yang normal, ini nikmat hadirin. Coba kalau kecepatan, bagaimana saudara-saudara sekalian? Pengen muntah ya. Sekarang telat. Bagaimana? <laughs> Tabrakan di tol teman. Jarang disyukuri, betul tidak? Aduh, air mata ini kalau kering nih ada seseorang teman yang air matanya lemaknya kurang tetes tetes bagaimana kalau kebanyakan saudara-saudara kita harus semangat ya repot untung lepas benar maha suci Allah hidung Alhamdulillah ngadep ke bawah kalau ke atas pasti bawa payung benar dan penciumannya sama maha suci Allah jadi kalau ada yang kentut tuh bersyukur Alhamdulillah ini karbit ya Allah coba kalau kita nggak kompak ada yang kentut melatih nih ah repot hadirin tuh kan dari ujung sini terus turun turun turun maha suci Allah nikmat setiap saat jarang kita menganggap itu nikmat benar? sibuk gue mikirin pengen mancung mau sepanjang apa sibuk lihat orang aduh punten ya saya baru dapat foto ini dulu Ustadz Cecep tuh di sini sekarang udah lama tidak ketemu baru ketemu lagi fotonya tadi sedang dakwah di kalangan pangrok Nah, anak-anak kita yang aduh saya lihat itu di sini sini sini sini sini sini sini sini ditosokin itu apa segala macam sini sini anting saya tidak mengerti apa maksudnya tapi itu teh pasti ingin kelihatan sesuatu lah ingin berwibawa ingin ya seperti halnya tapi belum tahu jalannya bayangin segala di ini sini sini ini wah nah kalau kita melihat begitu itu saudara kita pertama kita bersyukur kita tidak begitu yang kedua kita hutang apa yang sudah kita lakukan kepada saudara kita itu jangan menghina karena tidak menyelesaikan masalah kalau mau kan bisa kita yang kayak gitu benar terus semoga Ustaz Cecep ini dimuliakan Allah saya lihat fotonya sedang dikerubuti oleh anak-anak yang penuh tato dan sebagainya saya belum bisa melakukan seperti itu tapi takdir lihat foto itu pasti tidak kebetulan ada satu amanah yang kita juga tidak boleh abaikan. Para ibunya pasti menginginkan punya anak soleh, ya. Ya, kita doakan. Nah, hal-hal seperti ini harus kita syukuri karena kalau enggak, kita yang sekarang lagi tindik, ya. Takkan kita bisa berbuat begini hidayah Allah hadirin. Bapak Ibu ngumpul di sini, siapa yang menggerakkan? Kalau enggak mah, eh kita lagi main, mungkin sebagian lagi pacaran, lagi di diskotik. Ini saat yang sama ada yang mabok, ada yang lagi narkoba, ada yang lagi zina, ada yang lagi berbuat maksiat, ada yang sia-sia. Kita begini tuh harus syukur, ini tuh nikmat dari Allah udah tiap langkah menggugurkan dosa mengangkat derajat didoakan dinaungi malaikat digugurkan dosa sampai ke sini juga pada malaikat yang terus mendoakan supaya mencurahkan rahmat pulang dari sini bisa diampuni dosanya dibekelin buat sedekah tergantung nanti ditahan atau enggak oleh dia ya kan Allah udah ngebekelin buat sedekah nanti kan setan ikut jangan jangan semua jangan semua nanti pulang gimana kamu kan harus makan supaya kuat apalagi makannya steak nggak boleh dia ini dia kena steak golok besok ya nah hadirin sekalian ini serius belum lagi Allah memberikan nikmat bisa dapat ilmu tidak semua orang Islam dapat situasi aman dan ilmu kita dengar rohingya itu saudara kita juga kita dengar di Uyghur yang saum juga tidak boleh tiap rumah diperiksa harus makan kalau kita melihat tempat yang Islam dan berat di Yaman, di Suriah bukan kita mensyukuri penderitaan orang tapi jangan lupa kita bersyukur dengan keamanan ini benar? kita bisa ibadah dapat ilmu Jangan sampai melupakan ini adalah nikmat dari Allah. Nikmat ilmu, nikmat bisa ibadah. Coba kemarin tugas di Australia beberapa hari jauh ke masjid itu hadirin harus pakai mobil. Musim dingin lagi. Kita nggak dapat musim dingin. Saudara, kita belum nyobain bagaimana wudhu pakai air kulkas. Narempot hadirin pada masjid. Aduh repot Ngerempot tau ngerempot Hah ke toilet juga ngerempot Harus diangetin Dingin kayak cebok pakai air kulkas Aduh Nah hadirin sekarang maaf ya Tapi seperti itu Ada di tempat bagian dunia lain Syukur kita begini. Di Mekah kemarin 46 derajat Minum 9 botol nih ya keluarnya cuma seperempat botol kemana itu menguap alhamdulillah makanya kalau di sini panas-panas sedikit mah latihan ke Mekah kalau dingin-dingin dikit mah latihan di kulkas gitulah <laughs> hadirin maaf ya tapi dah kita jarang nyangkut ke karunia Allah benar harusnya dikasih panas ingat karunia Allah bahwa ini tidak sepanas tempat lain. Jadi ingat apa-apa tuh cuman satu nanti diingat tuh kebaikan Allah Al-Muhsin. Lihat di rohinya kita ingat kebaikan Allah kita begini sambil kita berbuat sesuatu ya. Jangan sampai hanya syukur tapi tanpa berbuat sesuatu. Hadirin sekalian, jadi kalau kita nonton TV atau lihat sesuatu tuh harus balik kepada kemurahan Allah. Lihat orang yang berbuat maksiat. Kita harus mikir kalau enggak ditolong Allah, kita yang maksiat itu. Jangan merasa kalau taat itu karena kehebatan kita. Enggak. Kita bisa berbuat baik ini adalah karena hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang berbuat jelek ke kita, marah-marah, melotot, kata-katanya kasar kita harus bersyukur bukan kita yang jadi dia jadi kalau kita ditipu sabar atau syukur nah, berat saudara ngomong saya tahu ek nyebut syukur takut berkabul, ya sepulang dari sini ditipu nah, nyebut sabar rasa salah Allah maha tahu niatnya hadirin tidak ada yang bakal nipu kita tanpa izin Allah. Kalau kita ditipu, yang pertama kita lakukan syukur. Bukan kita yang jadi penipu. Coba itu. Ada jarang kan? Kalau ada orang yang memaki-maki kita, kita syukur. Bukan kita yang bagian jadi jahatnya. Sesudah itu ya kita sabarlah. Kita selesaikan Nah, nikmat dari Allah ini tiada bertepi. Berbuat baik setiap saat, setiap saat. Makanya kalau kita bisa mengamalkan ingat kebaikan Allah setiap saat, bisa nangis tuh hadirin. Seneng nggak lihat orang baik ke kita? Coba kalau tiba-tiba teman yang sebelah nih lihat ke kita Bapak ingin minyak wangi ini minyak wangi saya Alhamdulillah kenapa Bapak nggak pegang handphone ini handphone Samsung 8 atau mau iPhone ini dua-duanya aja buka dompet bapak perlu dolar ya ambil aja semua Coba bagaimana ngelepak kita Pak. Kekejutan ini. Luar biasa. Hanya ke Osa, Udah pesonanya luar biasa. Punten ya hadirin ya. Saya kalau ingat guru gitu yang membimbing saya 10 tahun ini. Ingat dulu. Sebelum heboh. Seperti apalah Agim ya. Orang kan tidak tahu hanya lihat di TV aja ikan I know who I am katanya bahasa Inggris <laughs> maaf ya wisi nggak ngerti saya kan tahu gimana dosa AI dibimbing oleh guru dengan telaten kan? 11 tahun sekarang tanpa pamrih apapun dikirim pulsa 50 ribu saja nolak Jangan ah. Padahal tiap hari, pagi, siang, malam itu telaten ngingetin. Sekarang sudah wafat guru, satu wafat, satu lagi masih ada. Itu kalau inget ya, mbah gitu Itu enggak tahan tuh pak. Aduh, apa yang beliau dapatkan? Mau berkorban siang malam, memikirkan agar saya bisa tobat, agar saya bisa syukur tanpa pamrih apapun itu aja sudah nggak kuat gitu mikirnya dulu seperti apa sekarang izin Allah karunia Allah seperti itu, sudah bisa udah bisa nahan tuh tangisan tuh belum membayangkan Rasulullah SAW coba kalau nggak dapat hidayah kita nggak masuk barisan Rasulullah aduh ingat ya kalau nanti saudara ke Medina ingat gitu ini rumah Rasul di sini jalan itu bisa aduh nangis itu luar biasa kalau benar-benar kita menjiwai perjuangan pengorbanan kebaikan beliau sehingga kita bisa mungkin apalagi kalau kita ingat Allah Al-Muhsin yang maha baik harusnya yang terlezat dalam hidup kita itu adalah mengingat kebaikan Allah yang maha baik dan itu yang paling jarang dilakukan. Benar? Kita lihat orang, lihat kejelekannya. kayak sama kopet. Yang utah orang mah utah menenak, teh Coba rasakan bedanya ya. Kalau kita ingat kejelekan orang, bahagia? Enggak. Kalau kita ngomong kejelekan orang jadi manis? Enggak. Amit-amit. Yang cakep aja jadi jelek, apalagi jangan ngomong jelek hadirin apalagi yang menjiwai nah hadirin sekalian mungkin ada yang mau tahu siapakah orang yang paling bahagia di dunia ini siapakah orang yang paling lapang dada yang paling tentram hatinya ah dialah orang yang ihsan orang yang muhsinin jadi hadiah terbesar dari Allah tuh hatinya tuh dibuat sakinah. Enak, bahagia. Jadi nyari bahagia mah dekat berbuat baik dengan ikhlas. Karena saya harus berbuat baik, sedang materinya Pak. Sepatan Pak. <laughs> Sudah empat kali Bapak motret hari <laughs> ini apa-apa Pak Lagi Pak <laughs> Saya harus berbuat baik hadirin Nah hadirin sekalian Jadi tadi sudah kebaikan Allah kepada kita Yang nggak ada apa-apa dari kebaikan itu Kecuali pol aja supaya kita bahagia Supaya kita mulia termasuk adanya syariat Islam ini juga bukan untuk Allah itu semua untuk kebahagiaan kita untuk kemuliaan kita makanya mulai sekarang udahlah sederhanakan saja hidup nggak usah ribet tinggal jadi orang baik saja dan baiknya itu harus sampai ke lubuk hati yang paling dalam sampai ke pori-porinya yang paling kecil baiknya itu cuma satu niatnya supaya Allah mencintai kita selesai jadi kebaikan kita ke makhluk itu tidak ada urusan dengan balasan makhluk ke kita karena tidak ada apa-apanya benar hei makasih cuma emak kasih sama dengan maecot misalnya ya kan macomblang tidak ada apa-apanya ya kan wow keren cuman gitu kita sendiri aja di kamar wow keren kalau sehat ada Gak ada urusan jadi kita mah gak ada urusan dengan ucapan terima kasih dari orang tidak ada urusan dengan tidak ada urusan dengan penilaian orang urusan kita cuma satu saja Allah memerintahkan kita berbuat baik wa ahsinu kama ahsanallah ilaik jadi berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu nah hadirin sekalian dan bagaimana surat ar-rahman ayat 60 yang paling simpel tapi luar biasa patennya al jazaul ihsan illal ihsan tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan Udah beres, janji Allah itu pasti. Udah, gak usah ragu. Mulai sekarang mas, cuma satu aja, mikir baik, ngomong baik, berbuat baik dengan niat baik. Selesai. Apakah orang mau menghargai atau tidak? Itu untuk menyempurnakan kebaikan kita. Kadang-kadang kita berbuat baik, oleh Allah dibuat orang tidak berterima kasih, supaya kita terlatih untuk tidak ngarap-ngarap orang berterima kasih. Kadang-kadang kita berbuat baik oleh Allah yang kita baikin itu dibalikin hatinya sehingga tidak menghargai kebaikan kita. Itu latihan supaya lebih ikhlas dalam berbuat. Supaya kita berbuat bukan karena respon orang. Wal dan rahmatan lil alamin. Bagi kita besar kecil sedang sama saja karena Allah menyaksikan semuanya wa huwa ma'akum ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir dan dia bersamamu dimanapun kau berada dan Allah maha menyaksikan maha melihat apapun yang kau kerjakan Masya Allah senang tidak nih dengarnya enak tidak lihat orang baik enak tidak orang baik ke kita senang tidak Gimana kalau kita yang berbuat baik? Lebih menyenangkan. Orang berbuat baik ke kita, kita senang. Kita berbuat baik ke orang lebih menyenangkan. Dan yang paling menyenangkan, berbuat baik ke orang tanpa pamrih. Bom. Tenaga, pikiran, ilmu, pengalaman, harta, apapun yang ada, aset untuk berbuat baik siapa Asep Asep hadirin hmm, Asep berbuat baik pokoknya dimanapun dan jangan nunggu besok jangan nunggu nanti bisa keburu mati dimanapun pokoknya mah udah pikiran kita satu saya harus berbuat baik sebanyak mungkin rohmatan lil alam lagi duduk ini lihat itu karpet ada sampah dikit kecil ambil masukin ke saku tidak ada yang tahu Allah tahu tidak tuh lihat ada yang bulat-bulat itu pak kan jangan diambil itu hiasan apa <laughs> maaf Pak hadirin saya juga nah jadi banyak bintil-bintil mungkin nih jangan dicabutin itu seninya maaf ya si bapak mau ngambil itu tenang pak astagfirullah sudah hadirin jangan berlebihan ketawanya nah nanti di sana mau turun ada orang tua dulu takdir ini ada orang tua tahan supaya orang tua duluan turun ke bawah ada sendal orang kesepak-sepak bukan sendal kita ambil dekatkan tidak ada yang tahu demi Allah malaikat lihat dicatat Allah maha menyaksikan kita tidak tahu kapan akan ada kesulitan untuk kita benar pulang dari sana ada yang motornya didorong kenapa kang didorong bensinnya habis ayo saya bantu jangan ada bayangan terus ngebonceng ke orang nangkik didorong ke orang ayeuna ke orang cicing pas sudah didorong sampai bensin ah, uang saya nggak ada keluarin uang nangkiknya didorong kurang orang ayeuna orang cicing dorong pas sudah didorong sampai bensin ah, uang saya nggak ada keluarin uang silahkan ayo naik enggak ada rumah saya di sini Allah lihat tidak Oh kita nggak tahu kita kapan kehabisan bensin di tol mana, di gurun mana, kan tidak tahu saudara takdir bekal ada di mana. Siapa tahu dulu nanti suatu saat tugas di padang pasir habis bensin, nah, mungkin ada onta di sana ya. Dipertemukan, oh nggak ada yang kebetulan hadirin, nggak ada yang tidak dibalas. Dulu ada kisah ya, ada seseorang yang juga mengamalkan ini depannya ada temannya habis bensin, dia keluarkan dari bensin dia, tank dia. Tidak banyak, cuma setengah liter, asiin. Suatu saat di tol belum selesai seperti sekarang ini, masih masih belum jelas pagernya. Habis bensin karena indikatornya mati. Langsung perselang diperaikan, ya Allah terserah padamu di mana aja berhentinya sambil istighfar ampun ya Allah tapi ada kepikir juga udah ada setengah letter teh tapi nggak berani ngomong dah cuma setengah letter ini kisah nyata sekali lalu berhenti malam itu pak di pinggir maha suci Allah ternyata di pinggir jalan itu ada perkampungan dan si pagernya tuh bolong dan di samping pagar tukang dagang bensin dua tak tak ada yang kebetulan oleh Allah dibuat berhentinya di sana kan mungkin ada yang kebetulan hadirin Allah sudah janji membalas kebaikan dengan kebaikan ingin dibalas oleh Allah dengan kebaikan <clears throat> ingin dibalas oleh Allah dengan kebaikan atau udah aman nanyanya yang udah pasti ya apa-apa tuh terserah saya ingin dibalas oleh Allah dengan kebaikan ya sudah nggak usah banyak mikir mikir itu aja sekarang baik baik baik orang ngomong jelek kita ngomong baik Umar bin Khattab pernah dikatakan Umar sekali kamu ngomong jelek sepuluh kali saya akan ngomong lebih jelek sepuluh kali engkau ngomong jelek kepada saya tidak akan sepatah kata pun saya mengatakan hal yang buruk kepadamu dan buat apa setiap perbuatan kembali ke dirinya sendiri setuju? nah masalahnya kita ini kalau berbuat baik tuh lebih banyak berharap sesuatu dari makhluk ini yang membuat kebaikan kita tidak bernilai ikhlas di sisi Allah benar? jadi mulai sekarang mujahadahnya adalah banyak rahasia itu latihannya nanti sedekah ya lewat itu tertekan tuh lihat jam depan 50 ini dia mau 2000 wah ya, saya ya dua puluh ribu tapi sini segini kalau kita nanti sedekah goyah karena dilihat orang harus ada sedekah yang gak dilihat siapapun yang benar-benar gak ada yang tahu dan pol jadi kalau dilihat orang 50 nggak ada orang, ya Allah, 52 ribu. Ah, sedikit bedanya. Loh. Salat dilihat orang, harus ada salat yang tidak dilihat orang. Karena dilihat orang tuh sudah suka ada rasa yang beda, benar? Punya amal-amal rahasia lebih banyak lebih tersembunyi, lebih tidak dikenal, tidak diketahui, itu lebih dekat dengan latihan ikhlas. Kalau semua amal kita hanya dilihat orang, diketahui orang, dan kalau nggak ada kita nggak punya amal rahasia, itu rada khawatir, belum tentu terjaga keikhlasannya. Ayo bikin program hadirin. Kalau mau latihan ikhlas memang harus benar-benar putus harapan dari penilaian balasan makhluk dan siap-siap kalau Allah menguji kita dengan sesuatu yang mempertajam keikhlasan kita diantaranya tidak diterima kasihi tidak dianggap kebaikan kita diremehkan bahkan direndahkan di bahkan disalahkan udah nolong disalahkan Tenang, tenang, tenang. Tenang. Tenang ya. Karena Allah melihat semuanya. Allah melihat semuanya, mencatat dengan detail, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disia-siakan. Ada yang akan dibaca Ustaz? Ayatnya. Surah Allah la ya silakan. Ya. Surat Al-A'raf ayat 56. Tidak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan sangat baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Wah, kalau orang sudah dapat curahan rahmat Allah mah udahlah dapat segala yang terbaik bagi kita. Innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin atau bah 120 sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik jadi sudahlah sekarang lebih simpel saja hidup ini benar di mana kita ada berpikir baik berkata baik berbuat baik dari hati yang baik lillahi ta'ala lakukan lupakan lakukan lupakan lakukan Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Yakin? Yakin? Apakah setiap perbuatan dicatat? Apakah ada perbuatan yang tidak diketahui Allah? Jawab. Apakah semua perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang kelewat? ketukar ketukar meleset ada yang menghalangi ada yang bisa mencegah ada yang bisa menolak al jazaul ihsan illal ihsan tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan kalau kita ingin dapat kebaikan dari Allah cukup satu saja yang ada dalam hidup kita kebaikan sampai ke lubuk hati yang terdalam lillahi ta'ala berharap dari makhluk juga percuma karena makhluk juga tidak akan bisa memberi apa-apa tanpa izin Allah hei suami calon suami ini udah nikah belum sepertinya semuanya belum nikah nih ya ada yang belum sama sekali ya kalau jadi lelaki jadi kepala keluarga sehingga ikhlas urus keluarga jangan suka ngungkit-ngungkit kebaikan ya Wong lakukan yang terbaik supaya semua keluarga kita ku anfusakum wa ahlikum naro jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka sing mantep sing ajeb mungkin ada istri yang kurang bersyukur mungkin ada anak yang kurang bersyukur pol saja terus berbuat yang terbaik terus supaya Allah menolong kalau ada anak yang sikapnya belum baik, jangan murka ke anak. Karena orang tua murka ke anak, Allah juga murka ke anak itu. Makin celaka anak itu. Tetap berbuat yang terbaik yang Allah sukai. Supaya Allah pun menyayangi anak yang belum baik itu. Para istri, ah, ada yang jawab, sudah lelaki aja. Habis para istri kan berarti banyak. Ah, ya nggak apa-apa. Jawab saja siapa Singi kelas. Jangan suka ngingat-ngingat kebaikan. Jangan suka menyebut-nyebut kebaikan. Karena aslinya, nih aslinya kebaikan yang kita lakukan itu adalah hadiah dari Allah. Juga ujian. Kalau kita nyumbang ke anak yatim, itu rezeki anak yatim hanya dilewatkan lewat kita kalau kitanya benar-benar tulus, maka Allah menyebutnya itu kebaikan kita. Kalau kita tidak tulus, nah, tidak jadi amal karena Allah yang ngasih ke mereka, kita jadi jalan ngaku-ngaku kita ini hilanglah kebaikannya. Jelas? Ini kayak ceramah begini. Kalau dengan izin Allah sesudah ceramah ini ada yang berubah, senang berbuat baik, yang ceramah tidak boleh merasa berjasa karena orang bisa berubah itu Allah yang merubah. Yang ceramah diuji untuk menyampaikan ilmunya. <laughs> Sesudah dia dengerin ceramah saya, kemudian dia tobat nyanyi Hmm, dia tobat karena doa ibunya doa ibunya ingin punya anak soleh karena ibunya nggak bisa nasihatin langsung digerakkan untuk seseorang yang ceramah tentang hal itu kemudian anak tobat dengan izin Allah yang ngomong belum tentu diterima kalau dia ria nggak diterima dia ujub nggak diterima dia sombong nggak diterima ini ceramah gini ini cuma berefek buat diri saya sendiri ini Saudara-saudara jadi paham, Allah yang memahamkan. Saudara bisa beramal, taufik Allah. Nah, saya harus jaga diri aja supaya niatnya benar, omongannya benar dan berusaha ngamalkan yang disampaikan ini. Kalau enggak, saya cilaka nih oleh ceramah sendiri. Keburu maktan indallah an taqulu ma taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah orang yang berkata apa yang tidak diperbuatnya. Itulah hadirin. Jadi berbuat baik itu tidak cukup sebelumnya niat baik, tapi sesudahnya juga harus segera ini mah min Kita bisa berbuat ini adalah Allah saja yang berbuat. Kita mah cuma diuji jadi jalan. Makanya les menghilang ya. Jangan merasa berjasa, jangan merasa udah berbuat. Gak apa-apa. Nama kita dicoret, gak apa-apa di sisi Allah tidak akan dicoret nah disebut-sebut nama kita oleh manusia buat apa-apa di penduduk langit tahu gak penting lah kita dinilai apapun oleh manusia yang penting mah kita dinilai terbaik dalam pandangan Allah wah gimana dong ah kalau ada orang yang menghina kita tapi Muhammad saja yang sempurna dihina masa kita hina asli gak ada yang menghina kita kan hina betulan ah, jangan centil biasa aja kalau dihina tuh bersyukur syukur gimana syukur bukan kita yang menghina dan bersyukur penghinaan orang lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sebenarnya benar saudara belum nyobain sih dihina rame-rame saya udah eh meni gembira ya kita ya, teh dengki namanya gitu. tekniknya begitu kalau lagi dihina orang cari kehinaan kita yang ditutupi Allah gak ada apa-apanya demi Allah pak penghinaan orang bertahun-tahun tuh nggak ada apa-apanya dibanding kehinaan yang Allah tutup-tutupi yang Allah sembunyikan maaf fokus saja dengan karunia Allah menutupi aib dan dosa kita Masya Allah Fabi'ayi ala irabbikuma ziman Selamat menikmati Ada hadis yang dibacakan? Iya Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bersegeralah beramal solih sebelum datangnya tujuh macam perkara. Apakah kalian menantikan kepakiran yang membuat lupa? atau kekayaan yang menyebabkan kalian melampaui batas atau tibanya penyakit <clears throat> yang merusak atau usia tua yang menyebabkan lemah atau tibanya kematian yang sangat cepat atau dajjal yang merupakan seburuk-buruk makhluk yang ditunggu atau tibanya hari kiamat dan hari kiamat itu adalah lebih memilukan bencananya serta lebih pahit hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa yang dimaksudkan dengan ihsan antabudallah kaanna tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Beribadalah kepada Allah seakan Allah melihat kita. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia Allah melihatmu. Jadi orang yang ihsan itu yang duduk begini bicara apapun dia tahu ini Allah lagi melihatnya. Tidak ada yang lepas dari pengawasannya, pengetahuannya sampai ke lubuk hati kita. Selamat menikmati hadirin. Jadi orang yang paling bahagia, yang paling mulia, paling lapang dada, paling tentram hatinya adalah orang yang paling mencintai berbuat kebaikan dengan ikhlas siapapun yang tidak berbuat kebaikan dengan ikhlas maka bersiaplah dengan kesempitan hati capek hati ini, letih kalau risau nyesek tidak ada bahagianya walaupun dunia diberikan kepadanya karena kekayaan yang termahal adalah kina fi qalbi kekayaan di hati kita senang dalam berbuat kebaikan terima kasih Kan? Oh ada satu ayat terakhir, Alhamdulillah. Surat Yunus ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. baik, ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya, yaitu kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Insya Allah di dunia dibahagiakan, dimuliakan, wafat dalam kebaikan husnul khotimah, kuburnya dilapangkan, hisabnya diringankan, di akhirat bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Jadilah orang yang baik sampai ke lubuk hati yang terdalam. Innallaha yuhibbul muhsinin. Masya Allah, terima kasih. Surat apa barusan Ustaz? Yunus ayat 26. Masya Allah. Terima kasih sahabat yang baik, cukup sekian. Kita mengumpulkan wakaf ya. Wakaf itu amal jariah dan bagi yang nanti mau bersedekah ke rohingya insya Allah di depan sudah disiapkan juga jangan ragu-ragu mengeluarkan harta karena itu adalah milik Allah tidak akan berkurang harta dengan sedekah selain bertambah bertambah bertambah Mari berinfak sambil kita membaca ayat-ayat Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. الرحيم مالك يوم الدين الله الرحمن الرحيم sambil jujur kita mohon ampun atas dosa yang sudah pernah kita lakukan kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya kita tahu maksiat yang sudah kita lakukan yang terang-terangan yang sembunyi-sembunyi yang sengaja yang tidak sengaja kita juga tahu maksiat yang berulang-ulang kita lakukan Padahal kita tahu itu dosa. Marilah hadirin istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa Wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Istighfar hadirin. Mohonlah ampunan Ingat maksiat yang mati-matian kita tutup-tutupi Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Istighfarlah hadirin Jujur Jujur Kita tahu aib-aib yang kita sembunyikan. Astagfirullahaladzim Istighfar Yang pernah melakukan perbuatan hina Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa Huwal qayyum Watubu ilaih Istighfar yang hidupnya pernah musri Yang punya Tuhan yang lain selain Allah Yang menuhankan nafsu Yang menuhankan syahwat Yang menuhankan duniawi ini yang menurunkan perpujian penilaian makhluk tidak peduli kepada penilaian Allah istighfar yang hidupnya munafik yang pura-pura bagus di depan orang menahan di belakang penuh maksiat orang yang hanya membagus-bagus bungkus padahal isinya busuk Astagfirullah Istighfar hadirin yang hidupnya fasik sudah tahu kebenaran tapi melakukan yang sebaliknya Astagfirullahaladzim Istighfar yang pernah mendekati jina Yang matanya berjina Yang pikirannya kotor Yang tubuhnya kotor Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Allah menyaksikan semuanya. Orang tidak ada yang tahu kebusukan kita. Istighfar hadirin yang durhaka kepada ibu bapaknya. Air susu dibalas air tua. Pelayan dibalas dengan hadikan. Dekapan kasih sayang orang tua dibalas dengan acu, tidak peduli. Istighfar yang kata-katanya sering mengiris hati orang tua. Yang kikir kepada ibu bapaknya. Yang selalu hitung-hitungan. Yang tidak pernah punya waktu untuk menyapa orang tuanya yang tidak peduli kepada keadaan ibu bapaknya istighfar hadirin yang merendahkan orang tuanya hanya karena merasa lebih berilmu lebih pintar hanya karena sekedar dunia yang Allah titipkan istighfar yang sombong kepada ibu bapaknya yang menganggap orang tuanya bodoh udik kampungan rendahan padahal darah daging dan keringatnya yang menjadi jalan kita bisa seperti ini. Istighfar hadirin yang pura-pura soleh, soleh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khusus La ilaha illa anta ya Allah subhanak Inna kunna minaz zalimin Allahumma ja'alna minat tawabin Waja'alna minal mutatahirin Waja'alna min ibadika salim Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah Wa taubatan qabla al توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سقرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Ya Allah jangan biarkan satupun yang datang ke tempat ini dengan dosa kecuali pulang yang kau ampuni Jangan, jangan biarkan satupun yang datang dengan himpitan masalah Kecuali pulang dari tempat ini engkau selesaikan masalahnya ya Allah Yang datang dengan kegelisahan Kecuali kembali dari tempat ini dengan ketentraman ya Allah yang datang ke tempat ini dengan penuh harapan kecuali pulangnya engkau beri yang terbaik ya Allah Wahai Allah yang maha baik Engkaulah penggenggam diri-diri kami Golongkan kami menjadi ahli kebaikan Ya Hadirkan kebaikan dimanapun kami ada Tolak kemungkaran dimanapun kami berada Ya Allah karuniakan kepada kami kolbun salim Hati yang sehat, selamat, bersih Sehatkan lahir batin kami ya Allah Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi Berikan kelapangan yang dihimpit masalah ya Fatah Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah Karuniakan pendamping terbaik pilihanmu ya Allah bagi yang menantikannya Pernikahan yang penuh barokah Rumah tangga sakinah Keturunan yang soleh solehah Hafiz hafizah oh. Ya Allah Lindungi saudara kami di Myanmar Di Palestina Atau di bumi manapun yang kau saksikan teraniaya Ya Allah Jadikan siapapun yang wafat jadi syuhada Jadi ahli sorga Jadikan siapapun yang menderita Kau hapuskan seluruh dosa Kau angkat derajatnya Ya Allah jangan biarkan kaum zalim berjaya Tolonglah kami ya Allah berikan kesanggupan kami berbuat sesuatu untuk saudara kami yang teraniaya. Allahumma ya Karim, Allahumma izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan, fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al Alhamdulillah Allah maha dekat Allah maha mendengar Allah maha tahu apapun yang kita lakukan Kita sampaikan Mudah-mudahan doa ini Menyemangati kita untuk terus berbuat kebaikan Innallaha yuhibbul muhsinin Sesungguhnya Allah amat mencintai Orang-orang yang berbuat kebaikan Terima kasih hadirin sekalian Mohon maaf Subhanakallahumma wa bihamdi.